abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Selasa pada zuhur 16 Maret 2021 bertepatan dengan 3 Sya'ban 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah di Ahkam Siyam Ramadan yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada kajian sesi ke-81 yang mana pada kajian 81 ini masih dalam bab yang ke-8 dari bab permasalahan pembatal puasa dan kita masuk pada pasal yang keempat apa-apa yang merajah bahwa perkara-perkara di bawah ini tidak membatalkan puasa maka dari pembahasan sekarang ini adalah al-ihtiqon. Apa makna ihtiqon? Insya Allah kita akan lalui setelah tasmi. Qadal barakallahu fikum. Bismillah. Qala Mu'alim di fi kitabihi al-akhbar as-sahihah fi Ahkami siyam Ramadan. Al-amru thalith al-ihtiqan. permasalahan di sesi yang ke-81 ini kita masuk kepada perkara yang ketiga dari perkara-perkara yang telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama dan yang rajih dia itu tidak membatalkan puasa. Maka ini adalah perkara yang ketiga dari jenis yang kedua. Maknanya Perkara yang ketiga adalah perkara yang khilaf dari jenis yang kedua maknanya dalilnya bi'adami dalil. Dalilnya al-bara'ah al-asliyah seperti kita bahas di pelajaran yang lalu. Maka perkara al-ihtifan dia adalah perkara yang terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Namun yang rajih annaha la tubtihu dia tidak membatalkan puasa dengan tarjih pendalilannya dengan biada dalil. Maka apa makna al-ihtiqan? Al-ihtiqan dia masdar ala wazan iftial dari ifta'ala ya ilu iftial. Maka sering kita ulang al wazan ifta'ala ala masdar iftial bimakna tolak ayat al huknah. Wal huknah apa itu? Makhudah min hukmi syai' yuhkinuhu ila habasahu au jama'ahu. Maka al-Arab mengambil makna al-hukm adalah adalah al-habs au jama' mengumpulkan ataupun memenjarakan seperti dikatakan oleh Arab hakun alma fisiqa air dikumpulkan air itu di teko idan hakona arrojulu baulahu Air habasnya wa di mana seseorang dia akan diperiksa misalnya USG ultrasonografi untuk mengetahui rahim dan kandungan maka dokter spesialis akan memerintahkan untuk minum air yang banyak. Kemudian terasa kencing maka ditahan. Maka menahan kencing dikatakan hakuna almar'atu baulahu baulaha. Maka telah memenjarakan atau mengumpulkan perempuan itu air seninya. karena untuk diperiksa USG ultrasonografi. Maka ini asal dari kalimat al-hukm. Maknanya mengumpulkan di dalam tubuh dari apa-apa yang dimasukkan ke dalamnya maka dia itu dinamakan dengan al-hukm kalau bahasa indonesia ini adalah injection suntik hukum disuntik di bulan Ramadan di siang hari. Maka al-huknah alat suntiknya adalah alat untuk meninjeksi. Dan sekarang kalimat al-huknah atau al-ihtikon dimutlakkan kepada pemberian kepada orang yang sakit melalui jarum suntikan. Maka inilah yang diinginkan dengan al-ihtiqan. Sehingga pembahasan kita dari segi definisi adalah menyuntik orang yang sakit di siang Ramadan. Apa hukumnya? Apalagi sebab itu, dari para ulama al-mu'asirin memberikan definisi dari al hukna seperti kita katakan injection tadi. Tutlaqul yom ala idkhal dawa ila dafil jism biwasitah ad-dhab. Sawa'un kana an tariq dubur am ala tariq al jin Maka disebutkan di lisanul Arab wal misbahul munir wa mu'jam lugatil fuqaha dimutlakkan al-ihtiqan pada hari ini adalah jarum suntik yang memasukkan ke badan seseorang dari perkara-perkara yang ada di dalamnya. Maka ini definisi dari al ihtiqon Pembahasan kita jelas sekarang mengerucut apa makna al ihtiqon adalah menyuntik orang yang sakit ataupun menyuntik seseorang di siang Ramadan. Dalam permasalahan penyuntikan ini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama menjadi tiga ucapan yang masuk dari sejak dahulu sampai zaman sekarang. al qaul awal annaha tufsidu siyam mutlak. Ucapan yang pertama, apa-apa yang diinjeksikan ke dalam tubuh maka batal puasanya. Dan ini dinukilkan dari ucapan Imam Ahmad seperti dinukilkan di Masail Imam Ahmad dari Ibnu Hani di mana Imam Ahmad berkata, "Ila ihtafana faqad afthar Seseorang yang disuntik di siang hari maka dia telah berbuka. Maka ini dari mazhab Imam Ahmad diriwayatkan Ibnu Hani dan diriwayatkan juga Masail Imam Ahmad dari Al-Marwazi. Disebutkan amasoim idakana tidak karena fi Ramadan faqad aftara. Maka seorang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian menyuntik di siang hari, maka dia telah batal. Dan ini pendapatnya Ibnu Qudamah di dalam ikhtiaratnya karena Ibnu Qudamah Al-Hambali. Madhabnya Ahmad Ibnu Hambali. Selesai dari ucapan yang pertama. Pendapat yang kedua, fiha tafsir. Di sini sudah mulai memberikan tafsir. Idza kanat al-ibrah mubadiyah al mukawiyah fa innaha tubtilu siyam. Dilihat dari suntikannya. Jika suntikan itu berupa zat yang pensuplai makanan maka di sini dia itu membatalkan puasa. Namun jika dia adalah seperti hanya sekedar obat penahan rasa sakit dan sebagainya maka tidak membatalkan puasa. Pendapat yang kedua dari tafsir ini pendapat al-muasirin seperti Lajnah Ad-Daimah di fatwanya nomor 5176 dan juga fatwa al-Imam al-Muhaddits eh, Al-Albani rahimahullah seperti di dalam kitabnya As-Sahihah mujalad yang ketiga halaman 80. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga la yusibuhu mutlaqan. Maka dia itu tidak memberikan batal puasa secara mutlak. Baik dia itu al-ibrah mugadiyah, baik dia itu suntikan yang ada padanya seperti infus yang memberikan glukosa. Kalau antum tahu infus, kebanyakan di dalamnya itu glukosa. Bagi mereka yang kurang tenaga, maka dibantu dengan glukosa yang dimasukkan kepada darah. Ataupun dari garam-garaman mineral bagi mereka yang lemas ini yang diinginkan oleh para ulama dengan membuat dia Jarum infus. Maka kata para ulama yang tafsir tadi membatalkan. Dan pendapat yang ketiga, meskipun dia itu adalah jarum infus, seperti memasukkan glukosa ataupun mineral ke dalam tubuh, ataupun bahkan obat seperti antibiotik. Banyak juga antibiotik disuntikan dan juga killer pain, pembunuh rasa sakit. Seperti orang yang kecelakaan, terbakar dan sebagainya. Maka disuntik untuk tidak sakit, tidak nyeri. pain killer, anti nyeri. Dan juga suntikan untuk vomiting, untuk mencegah dari muntah ataupun suntikan untuk mencegah dari diare banyak sekali jenis suntikan yang berupa obat ataupun bahkan dimasukkan vitamin-vitamin dan bahkan di zaman sekarang vaksin COVID-19 misalnya di Ramadan diadakan di rumah sakit ataupun puskesmas vaksin. Kalau alam sekarang sudah masuk fase siapa? Apakah para pekerja dengan pemerintah sudah lewat? Kalau dulu yang kami mengetahui di vaksin pertama mereka yang berada di garda terdepan dari tim kesehatan divaksin terlebih dahulu. Kemudian setelah itu yang bekerja di pemerintahan pola alam sekarang apakah sudah masuk fase kepada umum? Alhasil, jika ada perintah diumumkan di rumah sakit ataupun puskesmas diadakan vaksin secara massal gratis di bulan Ramadan. Di sini masalahnya, bagaimana di sini? Maka jawabnya yang pilihan yang ketiga la yufsiduhu mutlaqo maka dia tidak membatalkan puasa baik yang masuk kepadanya mubadiah infus dari gula mineral vitamin ataupun dia itu hanya sekedar obat penahan rasa sakit atau vaksin vaksin yuk agar dimasukkan virus yang lemah maka dia nanti akan dimasukkan virus dan virus itu akan masuk kepada tubuh dan beradaptasi dengan tubuh. Dan diharapkan proses immunization kekebalan tubuh akan menolak dari bakteri ataupun virus yang dimasukkan sehingga badan mempunyai antibodi sendiri. Maka ini pendapat ucapan yang ketiga dan ucapan yang ketiga masuk dari ucapan kelompok Al-Zahiriyah. Kelompok Al-Zahiriyah kebanyakan mereka melihat zahir dari Al-Quran dan Sunnah. Maka mereka mengatakan tidak adanya dalil di Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak membatalkan puasa. Dan pendapat Daud Al-Zahiri dipopulerkan oleh Ibnu Hazm seperti diucapkan dari kitab Al-Muhalla wala yang kudu asrauma hijamah wala ihtilam wala hukna maka kita membatalkan puasa membekam ataupun mimpi basah wet dream di siang hari Ramadan wala hukna ataupun menyuntik ke dalam tubuh ini ucapan Ibnu Hazm di kitabnya Al-Muhalla dan diikuti ucapan ini oleh muasirin, muhakikin, Imam Ibnu Taimiyah yang ucapannya di Majmu' Al-Fatawa mujarad yang ke-25 halaman 234. Maka disebutkan bahwa al-hukna telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama wal anhar annahu la Yufatil bisnei min dalik. Yang itu bagi saya kata Ibn Taimiyah tidak membatalkan dari perkara-perkara di atas diantaranya al-huknah penyuntikan yang pada pendalilannya barakatul asliyah fa in asyama min dinil muslimin alladhi yahtaju ila ma'rifati al-khas wal am fa kanat hadhihi al-umur mimma haramahu Allah wa rasuluhu fi siyam wa yusidu saum biha lakana hada mimma yajib ala rasul bayanuhu walau dzukira dzalika li ilmihi as-sahabah balaguhu al-ummah kama balagu sa'ira syar' ihi falamma lam yunqal ahadun min ahli ilm anin nabi fi dzalika la hadis sahiha wala dha'ifa wala musnada wala mursala ulima annahu lam yurkar syai' lam yurkar syai'an min dalik lam yurkar syai'an min dalik maknanya bahwa al-hukmah dan juga al-ittihal di pelajaran yang lalu telah kita sebutkan dan hijamah maka perkara-perkara ini yang dohir kata Imam Ibnu Taimiyah bukan dari pembatal puasa. Maka jika dia itu dari pembatal puasa akan disebutkan di Al-Quran dan Sunnah. Karena perkara ini perkara yang paling penting. Seseorang berpuasa kemudian ditolak, maka harus dijelaskan di Al-Quran atau Sunnah. Maka tidak didapati sunnah-sunnah yang sahih bahkan akar dari para sahabat, maka tidak bisa kita mengatakan al-huknah itu perkara yang membatalkan puasa. Dan disebutkan hadis yang sahih, walaupun dhaif atau musnad ataupun mursal tidak ada. Maka ini ucapan dengan tegas dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka mana yang rajih? Wallahu a'lam yang rajih adalah ucapan Ibnu Hazm dari kelompok Daud Az-Zahiri dan Ibnu Taimiyah yaitu ucapan yang ketiga bahwa melaksanakan vaksin, melaksanakan suntik seperti Muhammad sakit gigi bengkak terjadi abses busiknya bengkak banyak nanah maka ingin dicabut dokter ya sudah tidak apa-apa dicabut biar tidak sakit diberikan pukna pukna bius Oh ini Ramadan. Siang Ramadan nanti batal puasanya. Kata Muhammad. Maka yang rajah tidak apa-apa. Tidak ada dalil. Kesimpulannya, ucapan yang pertama dan kedua pendalilan mereka mana dikiaskan kepada makan dan minum. Sehingga pemberian suntik itu bagaikan makan dan minum. Ucapan yang pertama dari Imam Ahmad seperti mutlak apa-apa yang masuk kepada tubuh batal, maka mana dalilnya? Dari hadis ataupun dari Al-Qur'an atau dari asar tidak ada. Karena kias dikiaskan kepada makan dan minum. Dan pendapat Hadda Imam dan Syekh Al-Albani tentang permasalahan ini tafsir. Maka tafsir pun mana dalil? Jika dia berupa seperti makanan maka membatalkan. Baik mana dalil? Kalau dia berupa makanan seperti glukosa, mineral, dan juga dari garam-garaman yang membutuhkan tubuh padatnya, mana pendalilannya? Membatalkan puasa. Maka tidak ada pembatalan puasa. Baik secara makanan, kata mereka mubadiyah, seperti tadi kami sebutkan, gula dan sebagainya, ataupun obat seperti obat bius, painkiller, penahan rasa sakit, ataupun vaksin yang berupa virus yang dimasukkan. Maka tidak ada dalil padanya untuk pembatalan puasa. Lalu pendapat yang ketiga, mutlak la tufsidu saum, aina dalil? Kita jawab daliluha biadami dalil. Maka dalil kita tentang permasalahan orang yang berpuasa disuntik secara mutlak baik dia itu infus ataupun dia itu berupa makanan ataupun berupa vaksin yang berupa virus yang lemah mutlak tidak membatalkan puasa mana dalilnya dalilnya bi adami dalil dalilnya dengan tidak adanya dalil atau kita katakan dengan istilah dalil hubi adami dalil ayat al-bara'ah al-asliyah karena jika tidak ada dalil yang sahih dan sahih tentang pembatalan puasa dengan menyuntik, maka pendalilan yang kita pakai dengan adanya dalil karena dengan tidak adanya dalil dari salaf dari Nabi Muhammad dan para sahabatnya dan tabi'i serta itba'u tabi'i justru ini adalah dalil bagi kita bahwa perkara ini tidak haram. Kenapa? karena agama ini telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Maka idza kana fi hadzal waqt lam tufsid asyam bil hukmah fa fi hadzal zaman aidan lam tufsid asyam bil hukmah. Itu kaidahnya. Karena agama telah selesai maknanya Al-Qur'an telah selesai penurunannya dan hadis ini telah selesai dengan meninggalnya Nabi, maka Allah berfirman, "Mafarot nafil kitab min Maka tidaklah kami terlewatkan, kami lewatkan dari hukum-hukum dari Al-Qur'an dan Al-Qur'an telah diturunkan semuanya, tidak ada. Dan begitu pun Allah berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Maka berkata Mujahid makna likulli syai' maka marabihi wa manaha maka di dalam Al-Quran di surah an Allah berfirman dan kami telah menurunkan kepada kamu wahai Muhammad Quran itu tibyanan hal. Irobnya di sini mansuh maknanya penjelas untuk segala sesuatu dalam perkara agama. Sehingga maknanya di sini yang berhubungan dengan halal dan haram, ini membatalkan puasa, ini tidak membatalkan puasa, semuanya telah dijelaskan. Maka ini makna baro'atul asliyah. Kita mengembalikan kepada dalil. Ada dalil pembatalannya dari Nabi? Tidak, ya sudah. Ada dalil dari akhir masalah? Tidak, ya sudah. Ada dalil dari para sahabat, hulafa, ur-rasidin, al-mahdiin? Tidak ada, ya sudah. Berarti tidak ada pendalilan untuk membatalkan suntikan baik berupa vaksin, baik berupa killer pain, penahan rasa sakit, bius, ataupun mubadiyah, infus, jarum infus yang memasukkan glukosa semuanya sama. Kemudian di sini ada dua faedah yang kita berikan sebagai penutup dari pelajaran kita. Faedah yang pertama kita sebutkan tadi khilaf di kalangan para ulama ada tiga. Ah, siapa yang bisa memberikan? Indah Hudaibah. betul ula yubtiru asyam mutlaqan. Qulman Imam Ahmad. Lewat القول الثاني Kul ditafsir, mukadiman mukadiman ditafsir dengan diperinci perinci yang yang pertama tafsir awal Perincian yang pertama, idakan aminal mubadia dia itu memberikan makanan kama sukar wa akhir pak yuktil. Walakin idakan killer pain makna killer pain penahan rasa sakit kama bius untuk dicabut gigi maka di sini kata mereka boleh. Kolman hadat wa Imam Mamalik Al-Albani wal qawl sahih la yufattir qul mutlaqa laisa bitafsil la yufattir mutlaqa wa hada qawl man qawl man ya jemaah Az-Zahiriyah yang dipopulerkan Ibnu Hazm wa rajahahu Ibnu Taimiyah wa hada madhhab al-muallif Ya al-muallif fil bab yaqul wal amru salis perkara yang ketiga yang rajih dia itu bukan pembatal puasa namun khilaf adalah al-ihtiqan. Maka ini mazhab penulis sehingga penulis bermazhab seperti mazhabnya kalau yang ketiga Daud Adzohiri, Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Mana dalilnya al-bara'ah al-asliyah? Karena semua akan diminta pertanggungjawabannya hadu burhanakum in kuntum shadiqin. Alladhi yaqul kama Imam Ahmad yuktir siam. Aina dalil. Alladhi yaqul biqauli tsani dengan ditafsir aina dalil. Dan ucapan yang ketiga yang mengatakan tidak membatalkan puasa aina dalil. Mana dalil kita? Dalil kita di adami dalil. Au al-bara'ah al-asliyah karena Allah telah berfirman, "Mafarabna fil kitabi min syai." Kami tidak melewatkan dari Al-Qur'an itu dari sesuatu sekecil pun. Maknanya Allah telah menjelaskan segala sesuatu seperti di Quran yang lain, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan." Mana tibyanan penjelas untuk segala sesuatu. Sehingga Mujahid mengatakan perkara yang halal dan yang haram telah dijelaskan. Begitupun perkara syarat diterima, syarat ditolak, pembatal puasa, dan diterima puasa itu semuanya telah dijelaskan. Nah, oleh sebab itu Imam Ibnu Taimiyah tadi di Majmu' Al-Fatawa menyebutkan selama pemasalahan pembatalan puasa itu adalah paling urgen, maka jika suntikan itu membatalkan puasa, Nabi akan menjelaskannya baik di Al-Qur'an ataupun sunnah. Apapun dari para sahabatnya. Maka dikatakan di akhir kami tidak mendapati hadis yang sahih, bahkan hadis yang doif, bahkan dari hadis yang musnad, bahkan hadis yang mursal pun tidak ada tentang permasalahan pembatalan puasa orang yang menyuntik. Lalu mana dalilnya? Maka masuk kepada baro'ah al-asliyah. Dan pada yang pertama kami sebutkan tadi bahwa perbedaan para ulama dalam permasalahan al-ihtiqan kita katakan hadil ikhtilafat min haitsu nazar akamul ihtiqan bi aini. Membahas tentang permasalahan ilmu mana yang rajih ihtiqan itu. Membatal puasa atau tidak. Masuk kepada tiga ikhtilaf tadi. Namun idza raja'na ila al marid bi aini namun di sini masalahnya lain. Jika kita melihat kepada orang yang sakit Tadi pandangan kita kepada masalah fikih ikhtilafat. Tidak lana aina rajih. Al-iktifan yutim siyam awla. Fanaqul yaktaliful ulama ila karatati akwal. Hadan nabar ila ahkamil iktifan aini. Walakin tidak wajahna ila saksi al-marid aini. Namun kalau kita berfatwa, maka fatwa di sini dipraktekkan dengan kejadian yang ada. Kita mempunyai santri. Santri ini sakit, panas tubuhnya, menggigil, dan misalnya juga muntah-muntah. Kemudian sudah dua hari lagi. Tanggung jawab kita sebagai pemimpin pondok. Kalau tidak nanti terlambat meninggal. Dalam permasalahan ini datang soal. Ya mudir, aywa. Hada talib Mariup, Talib ini sakit. Baik. Di mana dia menseret dua hari dan muntah dua hari dan panas. Baik. Bagaimana hukumnya kita membawanya ke rumah sakit nanti disuntik? Fiha ikhtilaf. kita katakan di dalam hadis masalah ikhtilaf al ulama ila thalathati aqwal. Al qaulul awal qaul Imam Ahmad yuqtil mutlaqa. Wa qaulu fihi tafsil kama qala al Albani wa balajna daimah. Wal qawlu thalith qawl Ibnu Hazim wa kadzalika Syekhul Islam mada lam yuktil asya mutlak Ah, fihi khilaf. Antar Ya mudir, ini kalau dibiarkan bisa mati ini murid. Sudah muntah dua hari, dua juga mensret. Kita minta segera dikirim ambulans ataupun dibawa ke UGD ini mudir malah bilang istilah para ulama. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang membatalkan? Atau mau pilih yang tidak membatalkan mutlakah? Atau memilih tafsir? Hada al-an binadar ila takdik. Binadar ila ainil marid. Ini orang sakit ini. Kita tidak butuh masalah ikhtilafat di sini. Ini orang sakit sekarang. Makanya di dalam permasalahan ini idan nadarna ila sas al marid bi aini Fahunaka kalam nafis min Syekhina Mukbil al-Wadi'i. Di sana ada ucapan yang sangat bagus dari Syekh Mukbil di saat ditanya permasalahan ini. Di saat ditanya ya Syekh bagaimana orang yang sakit di bulan Ramadan? Apakah dia mengambil jarum suntik? Kemudian apakah membatalkan puasa atau tidak? Kala Syekh min ahli ilm man yaqul idza kanat mubadiyah khala wa idza kanat ghairu mubadiyah khala ba'sa bihi ama ana fa li li'annaka kamarid. Wallahu wallahu Rabbuna jalla wa ala yaqul Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra ansahu an tuftira. Wa idza safaita qadaita hatta takhruja min as-subat wa min al <laughs> Jadi di sini fatwa Syekh orang sakit minta fatwa sekarang kepada Syekh. Ya Syekh, itu nanti disuntik batal apa tidak? Ya, tapi Orang puasa di dalam Al-Qur'an disebutkan faman kana minkum maridun aw ala safarin faidatun min ayamin ukhra. Ambil rukhsah. Malah tanya, eh, suntikan batal puasa apa tidak? Ini maksudnya saya ingin mengatakan orang ini dalam keadaan rukhsah. Jika memang dia sakit panas, muntah-muntah, ya sudah. Kenapa harus menanyakan al mubadiyah tubtilu siyam aula. Khalas, tua marid. Kata Syekh, oh tapi dulu, nanti kalau sudah sembuh baru bayar kodok. Selesai, daripada mati nanti. Alhasil, nasihat Syekh ini tidak kembali kepada permasalahan ikhtilafat tetapi kepada permasalahan al-marid bi'ayni. Maka jika sakit sudah diberi ruksa, faman Amin minkum al ala safarin Faidatun min ayamin ukhar barang siapa yang sakit ataupun safar di tengah siang bulan Ramadan maka baginya boleh berbuka. Nah, Allah berfirman, boleh berbuka. Tidak usah mikir suntikan membatalkan puasa atau tidak. Ini bagian sakitnya gawat. Nanti bisa meninggal dunia. Namun jika kayak Muhammad tadi di siang Ramadan dia sakit gigi dan dia puasa, kalau dicabut gigi, memang apa hubungannya dengan buka puasa? Cuma dicabut satu gigi sudah. Maka di sini dokter mau membiusnya dengan disuntik. Ah, antar dulu dokter. Istilah ulama pada awal. Saya nanti puasa batal atau tidak? Itu terserah. Di sini tidak masuk kepada ayat amin kumari dan awal ala safarin fa'idatun min ayamin ukhor karena sakitnya tidak sakit yang berbahaya. Maka di sini dipilih Pendapat kamu apa? Kalau pendapat kamu Imam Ahmad berarti kamu batal. Meskipun obat bius. Disuntik tidak mengenyangkan perut dan tidak membuat badan menjadi segar, malah hanya membuat eh, killer pain, pembunuh rasa sakit. Sehingga dicabut giginya, keluar darah tidak terasa. Hanya itu. Dan kata Imam Ahmad batal puasanya. Menurut pendapat yang kedua, tidak membatalkan karena bukan makanan. Menurut pendapat yang ketiga sama tidak membatalkan. Hasil ini faidah yang kedua. Jika dalam permasalahan seperti ini dilihat dia sakit apa. Kalau memang sakitnya sangat parah, tidak pantas baginya untuk berpuasa karena akan membayangkan dirinya. Wala taqulu anfusakum. Kemudian faedah yang kedua, berhubungan dengan permasalahan penyuntikan ini. Sudah berapa 44 menit. Maka di faedah yang kedua dari perkara-perkara yang berhubungan dengan suntikan ini dan tadi kita telah merojehkan ucapan Jum, ucapan Ibnu Hazm dan juga Imam Ibnu Taimiyah bahwa penyuntikan kepada tubuh secara mutlak tidak membatalkan puasa, maka di sini ada beberapa perkara yang berhubungan dengan pemasukan sesuatu kepada darah seperti suntikan. Pertama, hukmu gosilil kila. Bagaimana pencucian darah? Karena pencucian darah sama. Dia akan memasukkan darah ataupun alat kepada darah kepada tubuh kemudian diambil darah dan dicucikan apakah ini juga membatalkan karena seperti suntikan dan yang kedua hukmul lima sukan penyuntikan setiap hari untuk orang yang kena diabetes disuntik insulin maka ibrah insulin setiap hari membatalkan puasa. Perkara yang ketiga adalah bukhoh arobu. Seperti orang-orang yang terkena asma, maka dia mempunyai spray, spray asmatik bronkiatik yang dimasukkan ke mulut, kemudian dipijat, maka dia akan menyemprotkan spray on dari zat antihistamik dan juga zatnya lupa saya kimianya dia membukakan saluran pernapasan salbutamol ada bahan kimia salbutamol yang dia itu jika masuk kepada rongga tenggorokan akan membuka rongga tenggorokan sehingga menjadi luas tidak sempit hehehe seperti itu orang yang bronkitis ataupun asma. Jadi lepas dengan mada sarmutamol. Maka dari sini, apakah perkara ini membatalkan puasa? Maka di sini bagi pendapat Ibnu Hazm dan Imam Ibnu Taimiyah tidak ada hubungannya sama sekali. Baik yang pencucian darah, pencucian ginjal, karena dia mempunyai failure kidney ataupun ginjal gagal ginjal, ginjalnya sudah tidak berfungsi. Ada tetapi tidak berfungsi. Maka harus dicuci darah kotor. Dan pencucian darah sama seperti dimasukkan kepada injeksi, kemudian darahnya diambil, dimasukkan ke mesin, dicuci, kemudian dimasukkan lagi. Ditambah beberapa zat-zat maka nah, kalau begitu, menurut pendapat Imam Ahmad jelas batal. Dan menurut pendapat yang kedua, nah, dimasukkan zat-zat di sini. Karena darah yang tadi kotor itu dicuci, kemudian dimasukkan zat-zat kimia padatnya. Yang diantaranya jenis-jenis dari gula dan juga jenis-jenis dari mineral kepada darah yang baru. Maka kalau begitu menurut pendapat yang kedua membatalkan. Dan ini juga hab Allah dengan ada ada imat minal muftihat dan bahkan telah dipatwakan di mujalad yang ke-10 halaman 189 sampai 191 bahwa mencuci dari ginjal termasuk membatalkan puasa. Dan menurut pendapat yang ketiga, pendapat kita tidak ada. Karena pencucian darah di sini bukan masalah makan dan minum masuk ke perut dan sebagainya yang mengenyangkan. Nanti akan kita bahas bahwa di sana ada perkara yang menjadikan inti makan dan minum itu membatalkan puasa apa? Pleasure kenikmatan. Seperti antum sekarang duhur-duhur seperti ini datang Abu Nasr bawa sop buah. Dan antum puasa Senin atau Kamis. Tergiur apa tidak? Waduh, dingin, enak. Ha, ada buah, syahwat. Dan di saat kamu minum, maka batal puasa karena telah mengejawantahkan syahwat. Kalau berfirman di dalam hadis kursi, yada syahwatahu wa ta'amahu li ajli. syahwat Ta'am wa syahwat lidda Sekarang cuci darah. Darahnya dicuci dia dalam keadaan seperti tertidur, dipingsankan, maka dicuci darah. Kemudian darahnya itu ada tambahan klor, ada tambahan garam-garam mineral, ada tambahan glukosa, akan batal puasanya. Kata pendapat tafsir Syekh Al-Albani dan Lajnah Ad-Daimah. Sekarang orang ini merasakan kelezatan? Tidak. Tidak merasakan kelezatan. Dan ibrahnya di sini adalah merasakan kelezatan itu. Sehingga dibatalkan puasa karena dia mendahulukan syahwatnya. Dan bagaimana orang-orang yang diancam oleh Allah di dalam hadis-hadis yang terdahulu di ancaman bagi mereka orang-orang yang berbuka di siang puasa karena tidak malah melawan hawa nafsunya. Di mana dia berbuka di siang Ramadan tidak menahan hawa nafsunya, diumbar hawa nafsunya. Waduh, minum es dingin enak. Akhirnya minum di tengah hari. Lapar, habis ngaret, maka makan. Maka tidak menahan hawa nafsunya. Ini yang tercela. Adapun sekarang diganti darah apakah membatalkan puasa masuk kepada perkara itu itu perkaranya kenapa di sini Wallahu alam yang lebih mendekat di dalil adalah ucapan yang ketiga tidak membatalkan mutlak maka orang yang mencuci darah dihukumi dengan berbuka padahal dia tidak merasakan kenikmatan sesuatu itulah yang menjadi pembeda dan begitu pun Ibrahim insulin maka apakah Ibrahim Sulim membatalkan puasa? Misalnya dikatakan, ya sudah, disuntiknya di malam hari saja. Kita katakan tidak. Ada beberapa orang yang memang sudah parah. Insulinnya itu tidak bisa memberikan akuan Hormon-hormon insulin itu sudah memang tidak ada sama sekali. Tidak diproduksi oleh pankreas kalau sebagian orang yang terkena diabetes masih berfungsi pankreasnya mengeluarkan insulin meskipun 70% tidak lengkap 100%, kalau ini memang 0%. Tidak ada insulin di tubuh. Maka dia butuh kepada suntik. Kalau tidak disuntik, maka akan naik gula darah di tubuhnya. Lalu tadi, kalau misalnya di siang hari membatalkan puasa seperti pendapat Imam Ahmad, maka ya di malam hari saja. Namun tidak cukup di malam hari, butuh di tengah hari. Kalau tidak nanti gula darahnya akan naik. Maka yang rajin juga tadi, pendapat yang ketiga, tidak ada permasalahan seperti suntik hormon, itu perkara-perkara yang membatalkan. Karena hormon di sini, hormon insulin, dia berfungsi untuk menurunkan gula darah maka tidak membatalkan puasa. Kalau alam pendapat dari lajnah imah membatalkan puasa atau tidak, yang jelas dohirnya dia bukan makanan, bukan seperti infus dan sebagainya. Dan yang ketiga, al-bakhah, spray untuk orang yang terkena asma. Maka pendapat kita pun tidak membatalkan sama sekali karena dia bukan masuk kepada darah dan juga tidak membuat menjadi semangat kecuali melebarkan dari saluran pernapasan yang tersumbat dikarenakan penyakit asma tadi dengan zat salbutamol dibuka saluran pernapasannya sehingga dia tidak berhubungan dengan pembatalan puasa. Wallahu alam, inilah yang bisa kita berikan di kajian pelajaran hari ini. Wa naktafi ila guna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum subhanahu wa ta'ala.